Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab الفقه الميسر fi ضوء الكتاب والسنة Kita masih pada pembahasan kitab sholah Masuk pada bab yang keempat al bab Rabi' Bab yang keempat Fi syurutis sholah Wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmi tarikiha Bab yang keempat ini membahas tentang syarat-syarat sahnya solat dan rukun-rukun solat beserta dalil-dalilnya. Kemudian ditutup dengan pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat Wafihi masail Dalam bab yang keempat ini ada beberapa masalah Al-mas'alatul ula Masalah yang pertama Fi adadi salawatil maktubah Jumlah solat yang diwajibkan. Masalah yang pertama fi di salawatil maktubah tentang jumlah salat-salat yang diwajibkan. Ada di salawat al-maktubati khamsun. Jumlah salat yang wajib ada lima wahiyal fajru wadzuhru wal asru wal maghribu wal isya yaitu salat subuh atau salat fajar kemudian salat duhur kemudian salat asar kemudian salat maghrib dan salat isya lima salat ini dikenal dengan as-salawatul maktubah fil yaumi wal lailah salat yang wajib maktubah dalam sehari semalam dan solat-solat inilah yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadah yaitu menjalani sholat lima waktu dalam sehari semalam wahya mujma'un alaiha dan lima sholat ini disepakati oleh para ulama bahwasanya sholat maktubah dalam sehari semalam ada lima kali. Para ulama sepakat tidak ada perselisihan. Wa ala dzalika hadithu Talhata ibn Ubaidillah dan yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah hadis Talhah ibnu Ubaidillah Anna A'rabiyan qal bahwasannya ada seorang Arab Badui berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Mada faradu alayya minas salah Atau Mada furidu alayya minas salah Wahai Rasulullah Salat apakah yang diwajibkan kepadaku Seorang Arab Badui bertanya tentang perkara-perkara yang wajib Dan bertanya Ya Rasulullah salat apakah yang wajib bagiku Fakal maka Rasulullah SAW menjawab Khamsu salawatin fil yaumi wal laylah Al hadis Lima kali salat dalam sehari dan semalam dalam sehari semalam khamsu solawat lima kali solat al hadis al hadis diriwayatkan oleh lima muslim rahimahullahu taala dalil yang lain wa hadithu anasin radhiyallahu taala anhu fi kissatir rajuli min ahli al badiyah Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah seorang pria dari ahlul Badiah, itu dari pedalaman. Orang Badui. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Arab Badui ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan Rasulmu telah menyampaikan bahwasannya wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari dan semalam. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sadaqa telah benar orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan orang Badui tadi. Al-hadis Baik. <clears throat> Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua ala man tajib bagi siapa wajibnya sholat lima waktu Tajibu alal muslimil baligil akil Wajib bagi seorang muslim yang dewasa dan berakal Ghairil haidi wan nufasa Selain wanita yang haid dan wanita yang nifas wa yu'maru biha sabiyyu idza balagha sab'a sinin dan seorang anak kecil diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu apabila umurnya telah mencapai tujuh tahun yaitu telah mencapai usia tamyiz maka mulai diperintahkan untuk sholat wa yudrabu 'alaiha li ashrin dan dipukul anak-anak jika tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Li hadis dalilnya adalah hadis Rufi al-qalamu an salasah Pena diangkat dari tiga orang itu dari tiga jenis orang atau tiga macam orang. Fadzakara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Pena diangkat dari anak kecil sampai dia ihtilam, dewasa. Ini menunjukkan wajibnya sholat lima waktu adalah bagi seorang muslim ataupun muslimah yang balik yang sudah dewasa dan berakal. Walikolihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati li sab'in perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur tujuh tahun telah mencapai usia tamyiz sudah mumayyiz wadribuhum 'alaiha li'ashrin dan pukullah mereka jika tidak mau sholat jika umurnya telah mencapai sepuluh tahun wa farriqu bainahum fil madaji' dan pisahkanlah tempat tidur mereka ranjang-ranjang mereka pisahkan ketika telah berumur 10 tahun hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwasannya wajibnya sholat lima waktu adalah bagi seorang muslim eh, atau muslimah yang telah dewasa dan berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Selesai dari masalah yang kedua, masuk pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga fi syurutiha tentang syarat sahnya solat Apa saja syarat-syarat sahnya sholat Ini penting ya Karena sholat tidak akan sah Kecuali jika terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan nanti Wa syurutuha atun Dan syarat-syarat sahnya sholat ada sembilan Ada sembilan al awal yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam, hendaknya dia orang yang muslim atau muslimah. Fala min kafir. Maka tidak sah solatnya orang yang kafir. Solatnya orang yang masih musyrik. Libutlani amalihi karena orang yang kafir amalannya itu batil sia-sia, tidak berguna. Amalannya gugur sebanyak apapun kebaikannya. Gugur amalannya jika dia masih kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wama mana'ahum an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sodakoh-sodakoh mereka Itu sodakoh-sodakohnya orang-orang kafir Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sodakoh-sodakoh mereka Illa annahum kecuali karena mereka kafaru billah Kufur kepada Allah bi rasuli dan kepada rasulnya Sehingga sodakoh-sodakoh orang-orang kafir tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sodakoh salah satu amalan Demikian pula sholat salah satu amalan. Semua amalan orang-orang kafir, amalan-amalan baik mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih kafir. Dan syarat ini nah berdasarkan juga ijma' para ulama Sepakatan para ulama tidak ada perselisihan bahwasanya syarat sahnya sholat adalah al-Islam hendaknya dia orang yang muslim Asani atau asani yang kedua dari syarat-syarat sahnya sholat Al-aqlu Akal atau berakal Hendaknya orang yang sholat tersebut adalah orang yang akil yang berakal Falatasehu min majnun, maka tidak sah solatnya orang yang gila. Li'adami taklifihi. Karena orang yang gila tidak dibebani syariat. Ghair mukallaf, tidak mukallaf orang yang gila. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda rufi'al al qalamu an thalathah pena diangkat dari tiga orang di antaranya beliau menyebutkan wa anil ma'tu hatta yaqil dari orang yang hilang akal, orang yang gila sampai dia berakal, sampai dia sadar dan berakal kembali. Nah, pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang gila sampai dia sadar dan berakal kembali, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anin naim hatta yastayqid. Asalis yang ketiga al-bulug. Dewasa. Fala tajibu ala sobi'i hatta yablugha. Maka tidak wajib salat bagi anak kecil sampai dia dewasa. Walakin yu'maru biha li sab'in. Akan tetapi diperintahkan anak kecil untuk sholat ketika telah berumur tujuh tahun. Wa yudrabu 'alaiha ashrin dan dipukul jika tidak mau sholat jika umurnya telah mencapai sepuluh tahun. Li hadithi muru awladakum bisolah li sab'in. Dalilnya hadis yang sudah kita baca tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Muru auladakum bisalah lisab'in Perintahkan anak-anak kalian untuk solat Ketika berumur tujuh tahun Wadribuhum alaiha li ashrin Dan pukullah mereka Jika tidak mau solat Apabila umurnya telah mencapai sepuluh tahun Al-Hadith nah. Taib <clears throat> Di sini ada tanbih ya, Perhatikan Al-buluk di sini adalah syarat wajibnya sholat Bukan syarat sahnya sholat Adapun syaratnya syarat sahnya solat bukan al-buluk, bukan dewasa, tetapi apa? Hah? Tamyiz ahsanta. Nah. Syarat sahnya solat adalah tamyiz. Dia sudah mencapai usia mumayyiz. Ya. Sudah tahu nah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membatalkan solat, ya. mana yang tidak. Ya. Tahu Udah faham, udah ngerti Udah mumayis, udah bisa membedakan Dan umur tamyiz Ghalibuh eh, Pada umumnya adalah Umur tujuh tahun Pada umumnya umur tamyiz adalah tujuh tahun Berdasarkan hadis ini Muru awladakum bisolah lisabi'in Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur tujuh tahun Adapun anak yang belum mumayyiz ya, maka la tasih salatuh, tidak sah solatnya. Ya. Anak-anak yang belum mumayyiz, nah salatnya tidak tidak sah. Karena syarat sahnya solat adalah tamyiz Usia tamyiz nah, Sudah mumayiz Adapun buluk dewasa ini bukan syarat sahnya sholat, tetapi syarat wajibnya sholat. Artinya sholat itu menjadi wajib ya, ketika telah dewasa. Nah, adapun syarat sahnya sholat adalah atamiz usia tamyiz. Nah, jika dia sudah mumayyiz. Nah. Dan ini pun Naam sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan bahwasannya apa? Di antara syarat sahnya solat adalah temyiz. Hendaknya anak tersebut sudah mumayyiz. Jika belum mumayyiz berarti tidak sah solatnya Ini sepakat para ulama La khilafa fiha Tidak ada perselisihan di dalamnya Kemudian Ar-Rabi syarat yang keempat dari syarat-syarat sahnya sholat At-taharatu minal hadasain. Suci dari dua hadas Hadas kecil dan hadas besar Hadas kecil akan terangkat dengan wudu Hadas besar akan terangkat dengan mandi nah, Ini syarat yang keempat suci dari dua hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Mal qudrah ketika mampu. Ketika mampu untuk suci dari dua hadas ini. Nah, ketika nggak mampu, pembahasannya lain lagi. Nah, doib ada istilah faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu. Ya, Bagaimana sholatnya? Ala halih Maka sholat sebagaimana kondisinya, keadaannya. Karena dia nggak mampu untuk mendapatkan debu dan tidak mampu untuk mendapatkan air. Adapun jika mampu, maka syarat sahnya sholat itu suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Nah. sallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Ibnu Umar Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullahu salatan bighairi tahur Allah tidak menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci dalam lafaz yang lain La yakbalullahu salata ahadikum Iza ahdasa hatta yatawaddu'a Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian Jika dia berhadas Sampai dia berwudu Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari dua hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil terangkat dengan wudu dan hadas besar terangkat dengan mandi. Al-Khamis yang kelima dari syarat-syarat sahnya salat dukhulul waqti lis salatil muaqqatah masuknya waktu yaitu untuk sholat yang telah ditentukan waktunya Itu sholat lima waktu Telah ditentukan waktunya Sholat maghrib Telah ditentukan waktunya Sholat isya, sholat subuh, duhur, asar Semuanya telah ditentukan waktunya Maka tidak sah mengerjakan sholat lima waktu yang telah ditetapkan waktunya jika belum masuk waktunya. Tidak sah jika dikerjakan sebelum masuk waktunya. Atau ketika telah keluar waktunya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin mau kuta yang telah ditetapkan waktunya. Dan itu sholat, waktu-waktu sholat ya, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kapan awal maghrib, kapan akhirnya, awal isya akhirnya dan seterusnya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wali hadis Jibril hina amman Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salawatil khams. Dalil yang lain adalah hadis Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia dalam sholat lima waktu. Ya. Dalam sholat lima waktu. Sumaqala kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ma baina hadzainil waqtain waqtun. Di antara dua waktu ini ya, adalah waktu sholat. Di antara dua waktu ini adalah waktu waktu sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari salat lima waktu semuanya di awal waktu. Ya. Kemudian di hari yang lain atau yang berikutnya beliau melaksanakan sholat semuanya di akhir waktu. Ya. Nah, maka di antara kedua waktu tersebut mabaina hadzainil waqtain waktun di antara kedua waktu tersebut adalah waktu sholat Yang rinciannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Falatasihu sholatu qabla dukhuli waktiha Maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya Wala ba'da khurujihi Dan tidak sah pula sholat yang dikerjakan setelah keluar waktunya Illa li'udhrin Kecuali karena uzur ya. Kecuali karena uzur Nah, seperti misalkan udurnya lupa. Lupa. Belum sholat. Maka orang yang lupa, waktu sholatnya adalah ketika dia ingat. Atau dia tertidur. Ini udur, tertidur. Maka waktu sholat orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Walaupun sudah keluar waktunya. Udur. Ya, tertidur atau lupa. atau sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Ya, seperti apa? Seorang yang musafir melakukan jamak, menjamak, menggabungkan dua solat, solat duhur dengan solat asar, kemudian solat maghrib dengan solat isya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim berarti isya dikerjakan sebelum waktunya. Nah, kalau jamaah takhir berarti maghrib dikeluar, dikerjakan setelah keluar waktunya. Tapi ini dibolehkan oleh syariat. Nah, karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, bolehnya menjamah solat lil hajah ketika ada kebutuhan, keperluan. Nah, bahkan tidak punya, eh, tidak hanya musafir saja yang boleh menjamah solat. Nah, yang tidak musafir pun boleh ketika ada hajah, ada keperluan. Ya, ada keperluan ada kebutuhan. Seperti ketika apa? Ada hujan. Nah, ada hujan deras, ya. boleh menjamak sholat. Ya. Sehingga selesai sholat sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, dan di sholat berikutnya tidak datang. Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atau orang yang sakit misalkan sakit kemudian mau di apa eh, operasi misalkan ya. nah, operasinya dari jam 11 ya, sampai misalkan jam 4 sore nah, sehingga dia disuntik apa namanya bius ya. nah otomatis dia tidak mendapatkan waktu zuhur. Ketika telah siuman jam 4 atau jam 5, maka dia menjamak sholat. Sholat zuhur dan sholat asarnya. Baik. Jika ada kebutuhan atau keperluan, boleh menjamak sholat. Kemudian, ini syarat yang kelima ya, masuknya waktu sholat. Asadis yang keenam, satrul aurati ma'al qudrati bishayin syai'in la yasiful basyarah. Syarat yang keenam adalah satrul aurah menutup aurat dengan sesuatu kain atau yang semisalnya la yasiful basyarah yang tidak menampakkan kulit. Yang tidak menampakkan kulit. Ma'al qudrah ketika mampu. Nah, ketika mampu untuk menutup auratnya. Ketika tidak mampu, ya, nggak punya kain untuk menutup aurat, pembahasannya lain lagi. Nah. Ini syarat yang keenam, satrul aurah ma'al kudroh, Menutup aurat ketika mampu, bishayin la yasiful Itu menutup dengan sesuatu yang tidak e, menampakkan kulit. Taib. Sehingga nggak sah kalau menutupnya dengan plastik yang bening misalkan. Ya. Gak sah atau baju yang transparan ya. Nah, nggak sah. Karena nggak tertutup auratnya kalau seperti itu. Harus kain yang menutup auratnya atau benda yang menutup auratnya adalah benda yang tidak menampakkan kulitnya. Likaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Itu pakaian kalian. 'Inda kulli masjid ketika na'am Solat di masjid. Itu setiap kali solat pakailah zinah kalian. Perhiasan kalian yaitu baju kalian Pakaian kalian Yang menutupi aurat Wa qauli sallallahu dan juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar kerudungnya. ayat dan hadis di atas ya, menunjukkan wajibnya untuk menutup aurat ketika sholat, ketika mampu. Apa batasan aurat? Baik untuk laki-laki atau perempuan disebutkan di sini wa auratur rajuli al balighi ma baina surati war rukbah. Aurat lelaki yang sudah balik, sudah dewasa, yang wajib ditutup ketika sholat, ma'bayna surati warukbah adalah bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut ini aurat laki-laki yang sudah dewasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu taala anhu dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan idza sholaita fi thawbin wahid jika engkau salat mengenakan sehelai kain ya, hanya sehelai kain fa in kana wasi'an kalau kain tersebut luas ya, lebar faltahif bihi maka selimutkanlah kain tersebut ke badanmu ya. selimutkan sampai ke badannya wa in kana dan kalau kain tersebut sempit ya, pendek misalkan atau yang semisalnya fattazir maka cukup bersarunglah dengan kain tersebut Gak punya kain yang lain hanya punya kain itu saja ya. nah kalau dia pakai sampai ke badannya kelihatan bawahnya nanti. Ya. Maka apa? Jika sempit seperti itu atau pendek, cukup disarungkan. Nah, walaupun bagian atasnya, taib tidak terkena pakaian, ya. karena tidak punya yang lain. Nah, miskin. Ya. Atau tidak ada baju yang suci, ya. kecuali kain itu misalkan. Nah. Maka cukup bersarung dengannya itu menutupi antara pusarnya dan lututnya. Nah. Baik. Namun jika dia punya baju ya, apalagi bajunya banyak, kainnya banyak ya, maka pakailah. Naam ya. Sampai menutupi badannya. Bahkan zina di sini ya, perhiasan atau e, zina yang disebutkan dalam ayat ini ya, adalah pakaian kalian yaitu pakaian yang biasa kalian pakai ya, dan termasuk zina juga adalah apa? tutup kepala. Ya, penutup kepala juga termasuk zina. Ya, maka dipakai. Ya. Nah, apalagi kondisinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ala hayatin ala ahsani hayah hendaklah kita menghadap Allah dalam keadaan e, kondisi yang paling baik. Nah. Jangan bajunya banyak, ya, sholat cuma pakai sarung doang, Misalnya, Sah saja sholatnya, karena dia menutup auratnya. Nah, kan tetapi hendaknya dia memakai pakaiannya secara sempurna. Ya. Karena Allah memerintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah zina kalian itu pakaian kalian yang biasa kalian pakai setiap kali sholat. Kemudian wal aula wal afdal yang paling utama an yaj'ala ala atikihi syai'an min athiyab yang paling utama dan paling afdol jika hanya memiliki satu kain ya, hendaklah dia uh, menjadikan uh, naam sesuatu ya, di pundaknya itu hendaklah pundaknya juga tertutupi ya dengan kain tersebut li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nahar rajula an yusalliya fi thawbi laisa ala atikihi minhu syai' Karena Nabi SAW melarang seseorang sholat dengan mengenakan kain dan di pundaknya tidak ada e, penutup, ya, tidak ada naam kain yang menutupinya. Nah, ini al-aula wal afdol yang paling utama, bukan wajib. Ya. Nah, sah saja jika dia hanya mengenakan di sini dan tidak menutupi pundaknya sah saja tetapi yang lebih utama lebih aula adalah dia menutupi pundaknya juga nah ketika kainnya wasik tadi ketika kainnya luas ini untuk laki-laki wal mar'atu adapun wanita kulluha aurah semuanya aurat semua badannya aurat di dalam solat illa kecuali wajhaha wa kaffaiha kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya ya. Perhatikan ini aurat dalam sholat ya. Bukan di luar sholat Kalau di luar sholat Maka semua anggota tubuh wanita adalah Aurat Tidak terkecuali Nah Taib Adapun di dalam sholat Maka Semua tubuhnya aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Illa kecuali idza salat amamal ajanib kecuali jika seorang wanita salat di depan pria yang asing ai ghairil maharim yaitu lelaki yang bukan mahramnya. Fa innaha tughatti kull syai maka wanita tersebut hendaknya menutup semua tubuhnya. Kepalanya, eh, wajahnya dan telapak tangannya semuanya ditutup ketika e, di sekitar dia ada lelaki atau pria yang bukan mahramnya. adapun jika sholatnya sendirian di rumah, ya, maka wajib untuk membuka wajahnya. Nah, atau sholat di antara jemaah perempuan tidak ada lelaki yang asing, ya, yang bukan mahramnya, maka wajib dia untuk membuka wajahnya. Likauli sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Nah. Maka wajib bagi mereka untuk menutup seluruh tubuhnya. Jika di luar solat maka seluruh tubuhnya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Adapun di dalam solat maka semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu pun jika sholatnya sendirian atau di antara atau di tengah-tengah wanita tidak ada lelaki yang bukan mahramnya. Wa qauli sallallahu dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang haid. Itu itu wanita itu wanita yang sudah dewasa ya. Illa bi khimar kecuali jika wanita tersebut mengenakan khimarnya, kerudungnya. Tapi ini syarat yang keenam dari syarat-syarat sahnya sholat yaitu menutup aurat. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Bahwasanya menutup aurat adalah syarat sahnya sholat ma'al Kudroh ketika mampu untuk menutupnya. Tapi masih tersisa tiga lagi, tiga syarat lagi dari syarat-syarat sahnya sholat. Namun insya Allah karena waktunya telah habis, sudah masuk waktu isya, insya Allah kita lanjut tiga syarat yang terakhir pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.